Terkait dengan salah satu nikmat Allah adalah Allah menggerakkan hati kita untuk duduk di majelis ilmu. Majelis yang keutamaannya sangat banyak. Majelis di mana siapa yang menghadiri majelis tersebut Allah akan ampuni dosa-dosanya. Majelis yang siapa menghadirinya para malaikat ridho dengannya majelis yang siapa menghadirinya maka Allah akan angkat derajatnya. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Alhamdulillah Allah gerakkan hati kita untuk duduk di majelis ilmu ini. Kita berharap kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Ilmu yang bisa mengantarkan amal soleh. Ilmu yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik insya Allah. Jemaah sekalian rahimahumullah. Jemaah hadirin dan para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, kita sampaikan pada pagi hari yang cerah ini nikmatnya yang kita dapatkan dari Allah Taala ini cukup banyak. Insya Allah kita akan membahas kajian umum kita tema yang akan kita ambil kita kupas pada pagi hari ini bekal hidup dunia akhirat. Kita tahu di dunia sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Umar nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dunia jadilah kalian di dunia ini seperti orang dalam perjalanan orang asing atau orang dalam perjalanan bagaimana bekal yang harus kita bawa kalau kita menjadi pribadi yang sedang dalam perjalanan sedang dalam kondisi sopan Insya Allah pada kesempatan ini pagi hari ini akan dikupas oleh Ustaz Khalid Salam, tema yang terkait dengan bekal hidup kita ini apa yang harus kita bawa apa yang harus kita persiapkan untuk mengisi kehidupan di dunia dan untuk mempersiapkan kehidupan nanti di akhirat itu tema yang insya Allah akan kita bahas pada pagi hari ini yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Khalid Salam. kemudian jemaah sekalian rahimahumullah ada beberapa hal yang kita sampaikan sebelum dimulai Eh, yang pertama kita himbau kepada semua jamaah yang hadir di Masjid Anur diharapkan untuk mengisi yang paling depan dahulu karena supaya maksimal tempatnya. Kemudian yang kedua, insya Allah acara ini kita mulai jam 9 sampai dengan jam 11. Kemudian nanti kita sediakan sesi tanya jawab sampai e, masuk waktu dulu insya Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami menghimbau pula alat komunikasi yang mungkin dibawa oleh jamaah semuanya dikondisikan supaya acara berjalan secara maksimal dan tidak terganggu. Itu yang ketiga. Nah, beberapa hal itulah yang kita harapkan bisa dicermati dan insya Allah kita bisa mulai uh, kajian kita kepada Ustaz Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله يا رب يبني الله menjadi seorang doktor, profesor, boleh, bahkan dianjurkan. Bolehkah saya menjadi seorang Tetapi dalam menjalankan profesi-profesi kita di dunia yang berbeda ini, yang satu mungkin profesinya menjadi tukang sampah, yang satu mungkin menjadi pembantu rumah tangga, yang satu menjadi pegawai di kantor, yang satu menjadi guru di sekolah, yang satu menjadi apa saja, pengusaha, banyak sekali berbeda profesi. Ini dalam Islam tidak masalah selama memang yang dikerjakan bukan hal yang haram, bukan yang bisa mengundang berkah Allah Azza Tetapi ada penekanan poin penting, ternyata kita masing-masing di dunia ini itu dengan bekal yang Allah sudah titipkan kepada kita yang akhirnya bekal itu membawa juga kebahagiaan kita di akhirat nanti. Mungkin kalau saya sebutkan bekal ini sudah sering Anda dengarkan dari para asatidz kita, dari para kiai, dari para dai-dai. Tetapi inilah kita. that he could sebuah kaidah penting. Jadi kalau ingin motivasi bergerak sebuah ibadah, kita ambil misalnya contoh dalam surah Al-Qur'an ada proses untuk sembuh. Tapi di ayat yang ke saya sangat tertarik dengan definisi yang disampaikan ulama menukil ini dua, dua pendapat. Yang pertama mengatakan dari Ali radhiyallahu sahabat Nabi yang mulia dan yang kedua mengatakan dari Hasan Basri rahimahullah. Kemungkinan adalah sama saja. Mungkin Hasan Basri rahimahullah mengambil dari Ali radhiyallahu karena Ali generasi sahabat dan ini adalah generasi tadi. Beliau mengatakan dan ini sangat yang menggelitik saya dan sangat membuat saya tertarik untuk membahas tentang definisi tahu yang mereka sampaikan. Apa mereka katakan? Takwa dibagi empat oleh mereka. Mereka berkata, Takwa taqwa al-khawfu minal jahil. Artinya, takut kepada Allah Azza wa Pertanyaan kecil lagi, bagaimana caranya takut kepada Allah? Allah nggak kelihatan. Kalau saya takut dengan harimau, jelas-jelas di atas depan saya, saya bisa takut. Tapi Allah nggak kelihatan. Nanti akan kita rincikan, bagaimana mewujudkan takut kepada Allah Azza wa sementara Allah wal amalu bitanzil dan selalu menjadikan rujukan ibadahnya kepada Kemudian yang keempat wasti'dalu liyaumir rahim punya persiapan untuk menghadapi hari pulang kematian nih yang tiap hari kita lihat fenomenanya orang sehat, orang sakit, orang kaya, orang miskin nabi manusia biasa, raja masyarakat biasa mati nggak nunggu orang sakit dulu masuk rumah sakit baru mati ini gimana nih persiapannya Ternyata kalau kita rincikan di ta'ala atau kita juga akan rincikan nanti poin biidznillahi taala akan betul-betul menyentuh imannya. Biidznillahi taala mudah-mudahan. Kita mulai dengan yang pertama, al khauf minal jadid. Bagaimana muncul rasa takut kepada Allah ya sementara Allah itu gaib? Kata ulama akidah melalui dua pintu besar. Yang pertama, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada pencipta langit dan miliaran bintang yang ada di dalam sana, tidak ada yang menggantikan siang dan malam, tidak ada yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, yang menyembuhkan penyakit, memberikan keturunan, memudahkan jodoh, menciptakan jin, manusia, malaikat, batu, air, apa saja, tumbuh-tumbuhan, hewan kecuali Allah. Kalau kita ikrarkan ini, maka secara habis, kita akan tahu ternyata tidak ada yang perlu kita khawatiri, tidak ada yang perlu kita patuhi kecuali Allah. Semua yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan kita iakan, sesuai dengan yang Allah larang kita tinggalkan. Itu konsep dasar. Ini harus difahami. Kalau kita yakin bahwasanya kita sama dengan batu, sama dengan air, sama dengan malaikat, sama dengan jin, sebagai makhluk Allah Azza wa berarti kita tidak boleh bergantung kepada mereka. Dalam arti kata di sini hak ilahiyah. Ini penting sekali untuk difahami. Kita dengarkan. Allah Azza wa Jal mencap orang-orang kafir dari Quraisy. Tentu ada di antara orang Quraisy yang beriman. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada Rahman, bin Auf, banyak sahabat-sahabat Nabi mulia di Allah Ada di antara mereka ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ya, yang kufar. Allah Azza wa Jalla menyuruh mereka bertanya, Menyuruh Nabi SAW bertanya kepada mereka dalam surah Al-Ankabut 29 ayat 61 sampai 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaquluna Allah. Fa anna yufakun. Hai Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi Dan pagi, break jam berapa sampai jam berapa, terbenam dan seterusnya. Bulan muncul pada malam hari dan terang. Ya. Seperti itu siapa yang mengatur? Maka tentu mereka akan menjawab ada Tuhan namanya Allah. Kalau gitu aneh kok bisa ya? Mereka sudah yakin ada Tuhan namanya Allah. Tapi kenapa Allah masih cap sebagai orang musyrik? Dan yang kita jawab, maka betapa mereka dapat dipalingkan dari jalan benar. Kenapa Fa'anna fakun, Kenapa mereka berpaling dari jalan yang benar kalau begitu? Lalu dikatakan lagi, wa in sa'altahum man nazzala minas sama'i. Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadi wa la, Inna Allah bi kulli syai'in alim. Hanya Allah yang telah melapangkan rezeki bagi siapapun yang dikehendakinya dan di antara hamba-hambanya. Serta dia mulai menyempitkan rezeki pada siapa yang dia inginkan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Lalu ditanya lagi yang kedua wala in sa'altahum hai Muhammad kalau engkau tanyakan lagi kepada mereka sesungguhnya jika kamu yang menanyakan kepada mereka siapa yang menurunkan air dari langit hujan itu lalu menghidupkan dengan hujan tersebut air di bumi sehingga bumi itu jadi hidup setelah mati tumbuh-tumbuh tumbuhannya gitu Tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah kalau begitu, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Ternyata apa sebabnya nih orang-orang Quraisy ya yang kafir ini dicap sebagai orang musyrik? Dijawab oleh Allah Azza wa Jalla ada sebabnya. Mereka disuruh, Nabi SAW disuruh oleh Allah Azza wa tanya mereka, kalau kalian sudah yakin yang ciptakan langit, bumi, udara, air, batu, segalanya adalah Allah, cuma satu Tuhan kita, la dan dihakimi Allah la ilaha illallah, gitu kan? Lalu kenapa kalian masih menyembah berhala-berhala ini? Untuk apa? Ini kan batu buatan kalian sendiri, disusun-susun jadi bentuk. Maka mereka jawab sendiri. Ini kata kunci kenapa orang Quraisy dicap menjadi orang musyrik oleh Allah Azza wa Ini perkataan Allah bukan perkataan saya. Dengarkan dalam surah Az-Zumar. Urutan 39 ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah agama yang murni, bersih dari syirik. Allah nggak butuh dipartisipasikan dengan makhluknya. Allah murni. Para sahabat kalau sendalnya putus, langsung berdoa ke langit, Ya Allah sendal saya putus, gantikanlah. Nggak butuh ke siapa-siapa gitu. Lalu dikatakan, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah, orang-orang kafir Quraisy Ditanya, tadi kan sudah yakin perantara antara kami dengan Allah bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya sesungguhnya Allah akan memutuskan Allah akan menghukum mereka dengan keputusan itu pada hari kiamat nanti sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang berdua Allah tidak akan memberikan hidayah orang-orang yang suka berbohong dan sangat ingkar terhadap hukum Allah Azza wa Jalla dari ayat ini kita bisa lihat ternyata Ikhwan Rahmat sekalian Rahimahumullah Allah mencap orang-orang kafir Quraisy yang kafir itu bukan karena tidak beriman kepada Allah. Dan di zaman sekarang kita ini cukup banyak, cukup banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang mirip perilaku orang-orang Quraisy tadi. Contoh, dalam sholat, iya karena wudhu, wa iya karena setain. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Hanya kepada Allah sudah komunikasi dengan Allah ini. Selesai, ya, selesai dia keluar dari masjidnya, pergi kuburan sebelah masjidnya minta-minta pada kuburan tersebut. Kalau ziarah silakan. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi minta kepada kuburan tersebut, kalau Anda yakin kuburan itu bisa memberikan manfaat kepada Anda, kenapa Anda tidak yakin kepada Tuhan yang kuburan itu lebih mampu memberikan kepada Anda? Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kubur-kubur para sahabat, syuhada Badar, Ya, Nabi SAW melihat syuhada di Uhud. Nabi SAW hampir tiap sepekan sekali atau dua kali ziarah ke Baki, kuburan para sahabat Nabi. Nabi SAW tidak pernah minta-minta di situ. Kalau memang Nabi saw ya merupakan itu bagian yang boleh kan maka beliau akan mencontoh melakukannya karena beliau adalah contoh kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan Allah bilang, ayat yang masyhur lagi. Allah sudah mengingatkan Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sayangnya ayat ini dipotong sampai sini saja oleh banyak ustaz kita. Di diri pada para diri dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir melakukan ibadah apapun, mau sholat, mau cari tahu Rasulullah SAW sudah kerjain bagaimana? Puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, zikir, berdoa, semua kiai kita, ustaz kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh contoh yang kerjakan, tidak dicontohin jangan dikerjain. Gitu. Ini poin penting. Banyak orang tidak sadar, sebagian dari tabi'in mengatakan saya heran dengan orang-orang yang datang ke kuburan, lalu dia minta-minta kepada kuburan tersebut dengan menganggap kuburan itu memberikan manfaat atau manfaat kepada mereka, padahal di dalamnya kuburan itu adalah manusia seperti dia yang sudah menjadi tulang belulang. Para sahabat dari Allah alaihim setelah Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia tidak pernah kuburannya minta-minta. Beliau datang memberikan salam atau mereka-mereka memberikan salam pada Nabi SAW selesai. Ya, mereka tidak berlebihan. Semua sahabat melakukan hal tersebut. Lalu kenapa kita bisa melakukan hal yang lain gitu? Keluar dari masjidnya pakai jimat, menganggap ada pohon yang keramat, keris yang keramat, beragam macam benda, itu makhluk wahai saudara. Sama dengan kita. Kenapa Anda tidak kembali kepada Allah Azza wa Allah mau langsung. Bukankah kita dari bangun tidur sampai tidur Allah sudah tuntut? Bangun tidur baca doa. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Sudah komunikasi dengan Allah. Masuk kamar mandi, baca doa. Kalau kamar mandi, baca doa. Pakai baju, baca doa. Keluar rumah, baca doa. Semuanya itu kalimat Allah. Bismillah, tawakkaltu Allah saya dengan nama Allah saya menyerahkan diri kepada Allah. Pakai baju tadi, alhamdulillah ladzi kasani hadat tau, wa razaqani min ghairi wala Segala puji bagi Allah telah memberikan saya baju ini dan menjadikannya sebagai bagian daripada saya tanpa ada daya dan upaya dari saya. Semua komunikasi sampai masuk rumah lagi, sampai tidur lagi, semuanya berzikir dan berdoa kepada Allah Azza wa Kenapa? Agar kita betul-betul hanya memahami dan eh, betul-betul merenungi, kita hanya bergantung kepada Allah, tidak boleh bergantung kepada makhluknya. Yang sifatnya manusiawi minta diangkat dan air, minta ini itu lain. Tapi hati ia, minta diberikan keturunan, dipanjangkan umur, diberikan rezeki. Ini semua tidak mungkin terjadi kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Ada satu poin yang penting di sini. Coba renungi bagaimana mewujudkan takut kepada Allah Azza wa Jalla ya. Dengan memahami tadi bahwasanya hanya Allah Tuhan kita. Enggak perlu takut kepada selain daripada dari kisah nyata. Seorang satu umat dari tabi'in pernah terjadi ikhwan dan akhwat sekarang allah, Itu jalan dari Baghdad ibu kota iran. Ini salah satu dari tabi'in, tidak disebutkan namanya dalam buku-buku sejarah, tapi yang jelas beliau disebutkan seorang pengusaha dari tabi'in muridnya para sahabat. Jalan dari Baghdad ibu kota iran ke Damaskus ibu kota Syria perdagangan. Zaman dulu orang cuma mengandalkan cahaya matahari. Jadi mereka jalan pagi begitu jalan, nanti terbenam matahari tiba maghrib sebentar mereka berhenti, terpaksa berhenti untuk nginap. Tunggu besok matahari terbit baru jalan lagi karena nggak ada penerangan seperti kita sekarang Ya. Orang ini dalam perjalanan terus ya sampai sudah hampir dekat di Damaskus. Begitu tiba, tiba, tiba akan tiba di Damaskus, dia melewati sebuah hutan yang liar, hutan yang luas liar, dan dia sendiri. Pas waktu dia masuk di tengah-tengah hutan, matahari terbenam, maghrib masuk, gelap, nggak kelihatan apa-apa. Apa yang terjadi? Terpaksa harus inap di situ. Besok pagi terbit matahari baru jalan lagi. Seperti itu yang musafir, dia wudhu, sholat jamaah, ya, takdim kasar, ya, maghrib isya, kemudian dia istirahat. Awal malam, awal malam itu kalau kita sekarang sekitar jam 11 malam, jam 12 malam itu sudah awal malam. Dia bangun sholat malam. Setelah dia bangun sholat malam, dia katakan, begitu saya diceritakan tentang dirinya, begitu saya selesai dua rakaat pertama, gitu ya. Waktu saya akan berdiri ke rakaat selanjutnya, tiba-tiba di tengah hutan yang sepi, sunyi, dan sendirian, ada harimau di depan saya. Tiba-tiba hari ini sudah siap menerkam saya. Lalu apa yang terjadi? Dia bicara dengan dirinya sendiri. Kalau saya lari melarikan diri tetap nggak bisa. Pasti ditangkap oleh hari harimau. Sudah kelaparan kelihatannya. Lalu apa yang terjadi? Dia mengatakan, dia berdiri dengan tegar dengan akidahnya, keyakinan tentang la ilaha illallahnya luar biasa. Dan dia katakan, wahai harimau, demi Allah, kalau seandainya Allah yang memutuskan untuk memakan saya, saya tidak akan melawan. Tapi demi Allah, kalau seandainya mau datang untuk mengganggu ibadahku dengan dengan Allah, saya akan minta kepadanya Allah yang menciptakan saya dan kamu untuk menghancurkanmu. Apa yang terjadi? Harimau tersebut meraung meninggalkan orang soleh. Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Orang ini karena faham la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta kecuali Allah, harimau pun yang ganas makhluknya Allah. Allah bisa hilangkan bisa terbakar satu bulan. Besarnya api itu disiapin bisa sebulan terbakar. Gitu. Waktu akan dibakar, Nabi Ibrahim AS berdoa dengan doa yang masyur. Apa yang dia katakan? Ya Allah, api ini aku tahu engkau ciptakan fitrahnya panas. Allah sudah ciptakan api panas, akan membakar. Tetapi ya Allah, engkau penciptanya. Maka aku minta kepadamu ya Allah, sebagai penciptanya, jadikanlah api itu mustahil di mata manusia. Tapi Ibrahim AS memberikan pelajaran kepada kita tentang akidah, tidak ada mustahil bagi Allah. Dan Allah menciptanya. Maka Allah turunkan dari langit ke tujuh ayat. Dan sampai dicatat dalam Al-Quran. Sampai sebagian besar ulama tafsir mengatakan ayat ini juga turun dalam suhuf Ibrahim, turun dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil, dan dalam Al-Quran. Ayat ini turun semuanya, sama. Ya, ya naru, kaum nashtarim, ya naru, kuni, bardan, wasalaman, alaikum. Wahai api, perintah dari penciptanya, Allah air api jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Setelah dia Nabi Ibrahim merasakan tiga hari di sana, kemudian apa yang terjadi? Terbakar tiga hari. Ya. Sebenarnya membakar manusia tiga jam sudah cukup, tiga hari. Lalu Namrud penasaran, hancurin sudah, padamkan apinya. Kita mulai Ibrahim sudah seperti apa kasusnya. Waktu di dipadamkan api tersebut, Ibrahim AS dalam kondisi tidak terbakar sedikit pun dan dengan pakai dan tetap utuh. Namrud bingung dengan itu. Ini kuasa Allah Azza ini contoh. Jadi keyakinan tentang la ilaha illallah itu luar biasa. Memang betul-betul kalau diyakini benar-benar maka tidak akan ada masalah. Itulah yang disebutkan dalam sebuah hadis Bukhari. Seorang sahabat yang sangat cerdas datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, tolong ajarkan saya satu kalimat, satu kalimat saja. Yang satu kalimat ini kalau Anda sebutin, itu saya sudah paham. Oh begini cara beriman kepada Allah. Oh begini nanti landasan saya untuk bisa menerima hukum Allah dan mengerjakannya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu kalimat yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan jawami al kalim. Apa itu kalimat yang ringkas punya makna yang besar. Apa yang boleh katakan? Qurrabbi Allah Summastaqim Ikrarkan dengan lisanmu, fikiranmu, hatimu Tidak ada Tuhan selain Allah Enggak ada yang Sahabat itu lalu bertanya lagi mengatakan, Ya Rasulullah, saya sudah paham sekarang. Apa kira-kira yang paling anda khawatirkan bisa merusak keyakinan itu? Nabi SAW menarik lisannya mengatakan, Hada, ini dia ini. Lidah ini yang bisa merusak. Allah mengatakan tidak boleh, boleh. Rasulullah SAW mengatakan jangan, tidak apa-apa. Loh kok aneh? Ini yang merusak keyakinannya. Jadi dia rusak sendiri. Sudah jelas kalau Allah Rasul ada enggak? Ini perkataan sah. Ini jadi masalah. Jadi poin internet sini sangat jelas sekali keyakinan dari Allah akan membawa kita pada sebuah titik yang luar biasa. Baik. Ikhwan nama sekalian, syaitan laknatullah alaih dipimpin oleh iblis. Kalau Anda tahu, jin itu ada tiga golongan sama manusia. Ada jin yang beriman, diistilahkan jin. Anda bisa baca baca dalam surah jin ayat 1 sampai ayat 17. Jin kalau yang beriman dikatakan jin mukmin, tidak disebutkan tidak disebutkan namanya syaitan. Jin saja. Tapi di antara jin ada jin yang fasik dan ada jin yang kafir. Siapa jin yang fasik? Jin juga muslim, beriman kepada Allah. Tapi dia fasik, masih bermaksiat seperti manusia. Masih berzina, masih berbohong, tidak sholat, tidak segalanya. Fasik. Jin juga ada fasiknya. Dan ada yang kafir. Jin yang fasik dan kafir ini satu nama, syaitan, dipimpin oleh iblis. Ini konseptualnya. Syaitan, laknatullahi alaihi mereka berusaha untuk menyimpangkan manusia dari keyakinan akidah tadi. Karena kalau la ilaha illallah kita sudah mantap, sudah yakin, kita tidak akan pernah takut termasuk kepada syaitan. Dia tidak mau, dia ingin agar kita takut kepadanya. Jangan takut kepada Allah Azza wa Jalla supaya nanti makin mudah ya diatur. Ini pointernya. Seperti perilaku orang-orang kafir Quraisy Dalam surah Al-Jin dikatakan sebab turunnya atau sebab nuzulnya itu orang-orang Quraisy dulu tanpa sebar tanpa apa mereka mengadakan perjalanan di tengah jalan di sebuah lembah mereka pemimpin kafilahnya tiba-tiba sebelum tidur malam mengeluarkan setengah bekal makanan mereka semuanya ditaruh di tengah-tengah lembah tanpa ada sebar tanpa ada apa-apa gitu lalu mereka mengatakan wahai penjaga lembah ini setengah bekal kami ambillah dan jangan ganggu kami apa yang terjadi Allah ceritakan jin-jin setan-setan ada di sekitar itu mengatakan dalam keadaan apa Fazaluhum rahaqah mereka makin sombong, makin mengganggu manusia. Maka syaitan ingin mengalihkan. Baik, saya ingin menjelaskan dan menekankan sebuah poin penting, ikhwan akhwat sekalian. Di dalam Islam tidak ada ruh gentayangan. Enggak ada ceritanya dalam Islam kuburan terbuka pocongnya keluar. Enggak ada ceritanya dalam Islam di kamar mandi tak Tidak ada ceritanya kakek saya masuk syurga. Lalu apa yang terjadi? Ya, malaikat yang membawanya ramah mengatakan ini fulan bin fulan, namanya yang paling baik di dunia disebutkan. Lalu terdengar suara dari langit ketujuh. Allah Azza wa mengatakan, catatkan hamba ini termasuk penghuni surga dan kembalikan dari dunia Kalau di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan diantar laruhnya kembali ke dunia bersama jenazahnya diantar ke kuburan, kemudian ditutup, tiga langkah orang melangkah dia masih bisa dengar suara sendal mereka, lalu akan datang mungkar dan nakir dengan tampang yang sangat menarik, baju putih yang bersih, lalu menurunkan orang ini dan anak menanyakan kepada dia, siapa Tuhanmu, siapa nabi dan apa kitabmu. Maka kata Allah Azza dalam Al-Quran, "Aun najmah yusabbitu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayat dunya wa fil Allah Azza wa Jal akan menetapkan di mulutnya orang-orang yang beriman perkataan yang tetap. Kata ulama tafsir di dunia dan di akhirat adalah jawaban menjawab atau men, e, jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Tuhanku Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita Al-Qur'an. Dia akan jawab dengan sendirinya Allah akan mudahin. Setelah itu dibukakan baginya pintu neraka, siksaan, azab yang luar biasa menakutkan, gitu kan? Lalu orang ini jenazah ini kaget melihat kata malaikat, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Karena kau beriman, selamat. Itu Ditutup, dibuka itu surga. Yang Dayang-dayang permadani luar biasa, dia kagum. Maka malaikat mengatakan, ini tempat kamu sekarang. Apa yang terjadi? Orang itu berkata, Ya Allah cepatkan waktu karena saya ingin masuk ke dalam surga saya. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampangnya bagus, bajunya bersih, badannya wangi, sampai kagum jenazah ini mengatakan siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah dalam dirimu. Dia mengatakan saya amal solehmu, dia akan menimani kamu sampai hari kiamat. Lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu Allah e, menyampaikan kepada para malaikatnya, bentangkanlah jalan dia ke surga dan sehingga dia melihat surganya setiap hari. Dan kata Nabi Alaihi Wasallam berubah kuburannya menjadi taman dari taman surga. Ini keadaan orang yang beriman. Sebaliknya kata Nabi SAW, kalau orang fasik atau kafir, ini fasik. Orang muslim tapi nggak tobat sampai meninggal. Perhatikan, mekanisme matinya sama dengan orang kafir. Kata Nabi SAW, kalau orang fasik, namanya yang paling buruk di dunia. Lalu terdengar suara dari langit, baru langit pertama belum sempat sampai ke atas, lalu terdengar suara dari langit mengatakan catatkan hamba hambaku termasuk penghuni neraka. Walaupun dia muslim, fasik, tapi tidak sempat tua masuk neraka dulu. Ya, dan kembalikan dari dunia ke sana saya ciptakan di sana pula saya bangkitkan. Kembalikan rohnya bersama jasadnya diantar seperti tadi. Tiga langkah mereka jalan masih bisa mendengarkan lalu datang muka dan akhir Mendulukan dia menanyakan siapa Tuhanmu, siapa Nabimu dan apa walaupun muslim sekali lagi yang sudah hafal saya. Datang di sampingnya orang yang buruk, tampangnya, bajunya kotor, menakutkan. Jenazah ini bilang, siapa kau ini? Sungguh buruk jika Allah pada dirimu, pergi dari saya. Dia mengatakan, tidak, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu kata Nabi SAW ada dua riwayat selain Bukhari. Yang pertama mengatakan, tiba-tiba saja dinding kuburannya menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Kembali lagi, begitu terus. Riwayat yang lain mengatakan juga riwayat Sahih Bukhari, Allah mengutus malaikat yang Allah tidak karuniai pendengaran dan penglihatan, yang mengangkat sebuah besi, yang besi itu kalau berkumpul seluruh jin dan manusia untuk membalik saja mereka tidak akan mampu. Yang kalau dihantam gunung maka akan hancur gunung, dihantamkan ke orang ini hancur lebur dikembalikan lagi begitu terus sampai hari kiamat. Inilah keadaan sedang dalam kuburannya disiksa. Nggak ada waktu lagi keluar gentayangan ganggu orang. Ini dalilnya. Nggak ada ceritanya itu. Contoh yang lain tadi kedua, satu keluarga dibunuh oleh perampok. Semuanya mati syahid. Kehormatan mereka dicoreng. Dibunuh mati syahid. Mereka sedang menikmati kuburannya taman dari taman surga. Nggak ada lagi kalau gitu Ustaz. Kenapa ya? Kalau saya lewat di rumah dari orang bunuh diri, saya lihat ya. Di rumah saya ada cangkul bunyi-bunyi di belakang. Ada anak bayi menangis di atas Iya, ini sekarang kalau saya buka, setan di atas masjid ini nanti marah sama saya. Karena saya buka ketoknya Kenapa ya bos Karena itu permainan setan yang ada di sekitar lokasi itu. Kalau kita lewat Kita akan lihat benar-benar seperti itu. Kalau ada teman Saya waktu itu bilang pengajian saya, siapa yang punya rumput itu tawarin saya beli. Gak apa-apa. Insya Allah syaitannya lari semua. kekuatan membisik-bisikin, gitu kan? Dia cuma bisik saja, ingatin, buat ketakutan, buat merinding dan semuanya. Permainan setan. Jadi setelah membahas ini, biinillahi ta'ala, biar anda lewat di kuburan malam hari, gak ada apa-apa. Saya tidur di samping kuburan, gak ada yang ganggu anda kok. Semutnya kuburan saja yang gigit paling. Anehnya, orang-orang yang ibadah takut kalau lewat kuburan, tapi ada orang yang berzina di kuburan tidak takut terbalik gitu loh. Mestinya yang berani, gak ada hubungannya gitu. Ini kata kuncinya. Jadi kita harus tahu ikhwan dan akhwat Allah memahami hakikat la ilaha illallah benar-benar kunci kebahagiaan seorang muslim. Membentuk karakter kita menjadi orang yang hanya takut dan tidak pernah bergantung kecuali Allah. Dalam banyak Al-Qur'an dan Al-Qur'an dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Fala yakhafuna fillahi lawmata Orang yang tidak akan pernah takut selama itu benar itu akan terbentuk karakter itu. Coba kita angkat sebuah contoh ringan di sini. Ada sebuah kisah kalau anda pernah dengar Rabi bin Haitham, seorang ulama tabi'in. Itu contohnya bagaimana kalau iman sudah tertanam dan bagaimana dia menjalankan hukum Allah dengan sangat luar biasa. Karena ilmu yang sudah difahami itu. Beliau stroke setengah badan, stroke setengah badan. Lalu mendatangkan dua orang muridnya ke rumahnya datang ke rumahnya, ngobrol-ngobrol minta nasihat ceritanya. Dan ini satu hal yang positif datang ke ulama untuk minta nasihat mungkin dengan satu dua buah hadis yang kita dengarkan bisa mengubah hidup kita sampai ya kita meninggal dunia. Itu bisa saja terjadi. Apa yang terjadi? Waktu mereka datang, lalu duduk ngobrol-ngobrol gitu kan. Muridnya bilang, "Hei imam, apa yang membuat anda ini jarang sekali ngomong gitu? Artinya kalaupun ngomong, ngomong yang penting-penting sesuatu yang dianggap kalau keluar dari mulutnya ini harus melakukan nasihat atau zikrullah. Yang bermanfaat, tidak ada sesuatu yang kosong gitu. Semua dijaga, bobot kalimatnya itu luar biasa. Maka murid-murid ingin tahu, kenapa imam? Apa yang memotivasi anda? Supaya kami juga tahu ini? Gitu. Apa kata Rabi bin Haifan? Hai muridku, Demi Allah, tidak ada satu kalimat yang engkau ucapkan di muka bumi ini kecuali kalau baik dicatat oleh Rahim, kalau buruk dicatat oleh Atib dan demi Allah akan dibacakan dan dihisab untukmu di sana di akhirat. Perhatikan bagaimana karakter Nabi Ibrahim terbentuk karena la ilaha illallah ya tadi. Dia yakin ada Allah, ada hisab, semua Allah janjikan ada yang ancamkan ada. Terbentuk karakter itu. Lalu mereka duduk. Kemudian bertanya lagi muridnya, Hai imam, coba nasihatin saya nih. Saya ingin lebih rajin ibadah. Bagaimana caranya supaya saya baiklah? Nasihat saja. Lalu apa kata Nabi Ada Alaikum bin asrar. Kata kuncinya kalau kalian tanya ibadah, sembunyikan semua ibadah kalian. Jangan ada yang tahu. Cuma antara dengan kalian Allah. Jangan pagi-pagi ketemu sama teman-teman, Syaitan bisikin, bisikan sih gitu, cuma sebentar. Nah itu teman-teman lagi duduk tuh ceritain tadi malam kau oh, sholat malam. Duduk, aduh pegel nih. Kenapa? Tadi malam saya sedikit tidurnya sholat malam. Mau dipuji sama manusia. Hilang pahala nih. Baru pada Senin Kamis berapa bulan? Ada teman yang cerita, oh saya juga sudah pada Senin Kamis sudah enam bulan. Jemaah haji pernah ada sama saya waktu itu hari tawaf gitu kan. Balik, oh saya sudah tawaf seribu kali. Apa hubungannya gitu? Ini lillah atau untuk saya diceritain gitu? Kalau karena Allah tahu cerita, sembunyikan. Ini ilmu yang luar biasa gitu. yang sudah buat ibadah apapun yang kalau sudah dikerjain, bungkus buat di lautan lupain. Dan jangan bangga dengan kata mutiaranya adalah setiap amal saleh, ya, setiap amal saleh itu tidak akan pernah ikhlas ikhwas sekalian akhwat. Ini waktu saya tahu, saya betul kadang-kadang kalau masuk masjid, saya pernah di Jakarta, masuk kehilangan satu rakaat itu. Lalu saya hampir menangis ya kalau sekalian dan saya berpikir, saya bahkan tidak bisa mengatakan atau akan membedakan ternyata kita di surga dan kejelian orang dalam menangkap masalah itu. Makanya saya di saya rahimahullah berkata, saya sholat selama 40 tahun tidak pernah kehilangan takbiratul ihram pertama. 40 tahun. Dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya 40 tahun selalu di sab pertama tidak pernah kehilangan takbiratul ihram pertama. Lalu dia katakan dalam kisah lain, saya bahkan tidak pernah melihat kecuali pundaknya imam. Artinya di sab pertama terus 40 tahun. Para Nabi SAW menjamin sifat munafik akan hilang dari kita dengan 40 hari menjaga sholat berjamaah di masjid contohnya. Gitu kan. Bagaimana kejadian dalam menangkap masalah-masalah seperti ini? Ya, Jangan terus lalai, masyarakat melalaikan kita. Baik. Ya, jadi saksi bahasa lagi masih banyak di surat Ibn Haytham, tiba-tiba saja anaknya keluar dari dalam lalu mengatakan, Hai ayahku, ibuku membuatkan makanan buat anda namanya halwa. Makanan paling mewah untuk di Irak. Luar biasa itu. Buatnya susah, harganya mahal. Tolong makan, karena Rabi bin Haytham ini, rahimahullah, tidak suka makan makanan mewah gitu. Anak bilang, ya, dalam bahasa Arab itu, ya tolong coba cari dulu, tolong makan dari ibu saya sudah buatkan gitu. Baik, dikeluarin, sudah dipotong-potong gitu kan. Begitu dia mau pegang makanan tersebut dengan murid-muridnya, tiba-tiba dia ketuk pintu. ketuk pintu, lalu Rabi bin Haytham kasih isyarat anaknya suruh buka. Dibuka, depan pintu ini bukan pakai miskin ya, orang gila rambutnya berantakan, bajunya kotor, air liurnya disebutkan dalam kisah ini, azabullah netes-netes. Pernah minta pakai sendal, berantakan betul. Lalu dia kasih isyarat minta makan. Apa yang terjadi? Rabi bin Haitham kasih isyarat anak lagi karena dia stroke, gak bisa ngomong gitu kan. Sedikit ngomongnya dia tarik. <coughs> Lalu dia kasih isyarat, suruh halwa ini dikasih ke orang gila itu. lah ke sana. Anaknya Rabi bin Haitham berharap waktu diantar, ini orang gila ambil satu potong. Ternyata tidak. Begitu dekat, diambil sama piringnya, dimakan semua. Sampai dalam kisah ini dikatakan, betul-betul penglihatan Allah, pemandangan tidak nyaman. Airnya dan terus gas dimakan semua. Gitu kan. Begitu habis, dikembalikan piringnya, nggak terima kasih, nggak apa pergi. Tutup pintu, anaknya datang. Wahai ayahku, tadi yang minta-minta itu orang gila. Dia nggak tahu nilainya makanan yang kita kasih. Kalau tadi anda kasih isyarat saya ke dapur, kami roti, ngambil apa saja yang lain, maka mungkin dia tidak tahu ini dia akan makan saja. Sementara halwa ini tadi ibu saya buatkan khusus buat anda. Gitu. Gitu kan? Ini perkataan umum. Mungkin kita juga akan berkata hal yang sama. Tapi dengarkan sekali lagi. La ilaha illallah. Keyakinan tentang Allah membentuk karakter seseorang. Apa kata Nabi bin Haitham dalam penutup pertemuan Dia mengatakan apa? Wallahi ya waladi. Illam ya Kalau orang gila tadi tahu tidak, dia tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih, itu nggak penting buat saya. Tapi Allah tahu nilai makanan yang saya kasih. Jadi kita tidak pilih-pilih siapa yang datang, karena intinya nafkah ini yang dikeluarkan karena Allah nggak gitu. Itu pentingnya. Kalian tidak akan dalam pembiaran air, kalian tidak akan mendapatkan kesempurnaan pahala sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Terbentuk karakter, terbentuk pribadi itu. Ini poin pertama, bagaimana kita takut kepada Allah dengan cara meyakini tidak ada Tuhan, tidak ada yang pantas disembah, nggak ada yang menciptakan segala sesuatu kecuali Allah. Selesai, itu konsepnya. Kalau kita yakini tidak akan takut kecuali kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, untuk memunculkan takut kepada Allah Azza juga. Ya. Ini yang membantu poinnya. Tadi saya katakan ada dua poin. Adalah pembenahan semua yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya, apapun yang Allah halal buat saya. Apapun yang Allah haramkan, tinggalin dan yakin buruk buat saya. Selesai. Allah larang makan babi. Ya pasti Allah larang. Gitu kan? Ada yang pernah tanya kepada saya, Ustaz, lalu kenapa kalau memang Allah haramkan babi, kenapa diciptakan? Iya, kalau nggak diciptain, Anda tidak tahu bentuknya seperti apa. Haram babi. Terus tanya lagi sama Allah, Ya Allah, gimana tuh babinya? Itu ya diciptain di babi, nggak boleh. Ini yang bertaring nggak boleh. Ini yang ini nggak boleh. Ini yang boleh. Dijelasin semua. Allah sudah jabarin semuanya. Baik. Untuk lebih jauh, kita langsung saja ke contoh praktek lapangan. Ada dialog terjadi antara seorang pastor, pastor ini beragama Katolik, dengan seorang syekh di Damaskus ibu kota Syria beberapa waktu yang lalu. Ini berapa tahun yang lalu bisa nyata. Dialog antar agama. Pastor itu naik di atas podium, kemudian langsung berbicara begini. Dua syubhat besar. Yang pertama dia bilang, Kalian umat Islam mengharamkan untuk menyembah berhala. Nggak boleh sembah batu, nggak boleh sembah pohon, nggak boleh sembah patung. Tapi kalian semuanya sujud menghadap Ka'bah. Ka'bah juga batu, rumah. Ini syubhat, bahaya. Kalau orang salah jawabnya atau tidak tahu, maka memang jadi bahaya. Benar ya? Yang kedua, kalian mengharamkan babi dengan alasan babi itu makan kotoran. Saya saya berikan makanan daging dan sayuran serta minum susu selesai, nggak ada penyebab eh, haramnya. Sementara kalian makan ayam, ayam itu makan kotoran. Subhanallah, Allah selalu menyiapkan pasukannya dari orang-orang yang beriman untuk membela agamanya. Apa yang terjadi? Syekh ini untuk menenangkan kaum muslimin yang hadir sebagai audiens waktu itu, dikatakan tenang. Saya minta Anda saudara pastor tetap aja di podium, saya akan jawab saya di sini. Artinya pertanyaan Anda ini bukan hal yang besar buat kami. Kalau yang pertama, karena yang tadi Anda bilang kami sembah Ka'bah, Anda perlu tahu satu hal, kami ini kaum muslimin punya kewajiban untuk patuh kepada Tuhan kami Allah. Apapun yang dikatakan, kami kerjakan. Yang dilarang kami tinggalkan. Itu kata konsepnya. Masalah kami sujud menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, tapi karena perintahnya. Jadi kalau masalahnya suruh sujud ke pohon, ya kami ke pohon. Ke laut, kami ke laut. Bukan karena Ka'bah. Ka'bah cuma sebuah simbolik. Makanya kalau mau rubuh diperbaiki, biasa saja. Nggak ada yang berlebihan kok di sini Dan itulah dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan Lahmu. Umar bin Khattab ini, ikhwah sekalian, ini sedikit kita mulai dari kisah tadi, saya akan tambahkan dulu. Umar bin Khattab ini orangnya tinggi besar. Sampai dalam riwayat dikatakan kalau dulu di atas kuda kakinya sampai di tanah. Jadi 2 meter mungkin tingginya gitu. Lalu beliau pernah di zaman khilafahnya berdiri di depan Hajar Aswad, haji semua cuma sampai dadanya nih. Lalu beliau berteriak dengan suara keras, demi Allah wahai Hajar Aswad, saya tahu kau hanya batu biasa. Maksudnya ingin memberikan pelajaran kepada kita. Kalau bukan saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium kau, saya tidak akan mencium kamu. Maksudnya apa? Jangan berlebihan. Hajar aswad, sesuatu disuruh cium sama Allah, Allah disuruh, selesai. Dari suruh yang lainnya. Banyak di mahaji kita tidak kopi aja dicabut, digosok-gosok. Kenapa Wangi. Ya pasti wangi ditaruh minyak wangi oleh kerajaan Saudi. Tidak ada hubungan ada yang datang bawa gunting, masuk. Bukan untuk tahallul, eh, untuk gunting kiswanya dapat Pulang dia juga jimat. Kenapa? Itu kiswah dibuat dijahit di Saudi itu sebenarnya untuk memperindah Ka'bah dan Nabi SAW membolehkan itu. Bukan untuk digunting-gunting dibawa dianggap ini jadi masalah macam-macam. Gak ada seperti itu. Eh, belum lagi di Madinah, kami waktu masih mahasiswa, tiap tahun disuruh diminta oleh manajemen masjid Nabawi itu untuk jaga ukuran Nabi untuk ingatkan jemaah aja orang Indonesia bahasa Indonesia gitu. Jadi kita dulu berdiri di depan kuburan ingatin. Itu supaya apa? Ya, cuma berikan salam, salam para Nabi selesai. Jangan buat macam-macam. Itu kalau kita lalai sedikit. Bapak-bapaknya kopian digosok-gosok di situ di pagar kuburan Nabi SAW gitu kan. Ada yang lebih parah, nyurat ke Nabi. <laughs> ya mungkin